Radio Hidayah di Pekanbaru, dan beberapa radio lain yang mungkin ikut menyiarkan pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Raja Bandung di mana saja Anda berada, pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah Sore ini kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah. Kita sudah sampai pada bab takwa. Kita sudah menerangkan definisi takwa baik secara bahasa atau secara istilah. Kita sudah menjelaskan beberapa ayat Al-Qur'an tentang takwa kita juga sudah menerangkan makna dari takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan kita pun sudah memasuki beberapa faidah dari takwa yang sudah kita terangkan bersama dalilnya pertama takwa menyebabkan kita dipelihara atau dijaga dari musuh-musuh kita Kedua, takwa mengundang dukungan dan pertolongan dari Allah. Ketiga, menyebabkan diberi jalan keluar dari setiap kesulitan dan diberi rizki yang tidak disangka-sangka. Yang keempat, menyebabkan diterimanya amalan. Eh, keempat, kelima ya, di, uh, ya keempat. Kelima, menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Keenam, bisa menyelamatkan dari api neraka. Ketujuh, baru enam ya. Poin ketujuh, dari faidah takwa adalah Annallaha a'anda jannah Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa dan memang surga itu disiapkan hanya untuk orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'indat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'indat lil muttaqin telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ketujuh, takwa mengundang turunnya cinta dan kasih sayang Allah. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, Allah yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Itu ada dalam surat Taubah ayat yang ketujuh. Apa keuntungan orang yang dicintai oleh Allah? Tentu saja banyak. Dicintai oleh manusia aja sudah bahagia kita, sudah senang kita. Apalagi oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam Riyadus Solihin ada dalam bab Mahabbatullah. Allah berfirman, ahbab tuhu Apabila aku telah mencintai seorang hamba Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih Wa basarahu alladhi yubsiru bih Wa yadahu allati yabtishu biha Wa rizlahu allati yamshi biha Wa in sa'alani fa'ataituhu Wa la in ista'adhani la'idhannahu Kata Allah, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia akan bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan aku beri. Bila dia minta perlindungan, aku pasti akan berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu penyebab dicintainya seorang hamba adalah karena ketakwaan. Allah berfirman, Inna allaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Itu yang kedelapan. Faidah kesembilan Intifa'ul khawf awil huzan anhu wal basyarah fid dunya wal akhirah wal fawzul azim. Faidah kesembilan dari ketakwaan adalah akan terhindar dari rasa takut dan rasa sedih akan digembirakan, dibahagiakan dunia ataupun akhirat dan akan memperoleh keberuntungan yang sangat besar, sangat agung. Siapa yang mengatur kehidupan manusia suka duka, bahagia, sengsara, takut atau tenang? ya sedih atau gembira yang mengatur semuanya itu Allah Azza wa Jalla. Yang membuat kita tertawa ataupun menangis Allah. Allah berfirman, "Wa annahu huwa adhaka wa abka." Allah menyatakan, "Wa annahu sungguhnya dialah Allah, adhaka wa abka, yang membuat seseorang itu tertawa atau menangis." Kalau Allah ingin membuat seseorang tertawa, Allah berikan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Kalau Allah ingin membuat seorang menangis, Allah berikan dia masalah. Kesedihan, penderitaan, kanyeri, kabari Menangislah dia. Allah maha pengatur. Kehidupan setiap manusia maha pengatur kondisi hati setiap manusia. Tapi Allah memberi kiat. Kiat bahasa Indonesia bukan bahasa Sunda. Memberi kiat kepada kita bagaimana caranya agar kita bahagia, kita terhindar dari kesedihan. Salah satunya adalah takwa. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Yunus 62 sampai 64, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يهزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم Kata Allah, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah Tidak akan ada ketakutan atas diri mereka dan mereka juga tidak akan berduka cita. Wali Allah itu tidak akan takut, tidak sedih. Yang memberi rasa takut kepada orang itu Allah Yang memberi rasa sedih kepada manusia adalah Allah Allah pula yang akan menghindarkan rasa takut dan rasa sedih dari seseorang Nah salah satu Jenis orang yang akan dihindarkan dari rasa takut dan sedih adalah orang yang bertakwa. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yazanun. Ingatlah para wali Allah itu, kekasih Allah itu tidak akan ada ketakutan atas mereka juga tidak akan berduka cita. Siapa wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun mereka lah orang yang beriman dan juga orang yang bertakwa. Setiap orang yang beriman dan yang bertakwa itulah wali Allah. Kadar kewaliannya berbanding lurus dengan kadar iman, kadar ketakwaan. Makin iman, makin takwa, makin tinggi kadar kewaliannya. Lalu Allah memberikan jaminan lahumul bushra fil hayati dunya fil akhirah bagi mereka akan diberikan busyra kebahagiaan, kegembiraan baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Bahagianya itu dunia akhirat loh. Ini ketetapan Allah, ini kalimah Allah yang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun dari dulu, sekarang sampai akan datang ketetapan Allah, kalimah Allah tetap demikian wali Allah akan dihindarkan dari takut, dihindarkan dari sedih, ya, dan berikan kegembiraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tidak akan ada perubahan dalam kalimah Allah dan itulah satu keberuntungan yang sangat besar. Ingatkan saya seusai selesai kita membahas kitab ini, kita beralih kepada kitab yang membahas tentang wali Allah dan perbedaannya dengan wali syaitan ya. Kitabnya Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'ir Syaitan. Kita akan bahas definisi wali, syarat-syarat wali, beberapa faidah kewalian dan seterusnya. Ya. Nanti selesai ini selesai. Mungkin dua tahun lagi. Ini masih tebal. Enggak, ya, enggak sampai 2 tahun. Dalam surah Al-A'raf 35 Allah berfirman, Famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Kata Allah, siapa orang yang bertakwa wa aslaha dan berbuat maslahat fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Tidak akan pernah ada rasa takut bagi mereka dan tidak akan pernah berduka cita. Pengarang kitab ini tidak sekedar menerangkan masalah ini secara teoritis, tapi sudah dipraktekkan dan sudah merasakan. Secara fisik menurut penglihatan secara kasat mata, penglihatan orang-orang, kelihatan dia itu seperti bersedih atau menderita karena banyaknya eh, fitnah, ujian yang Allah timpakan kepadanya. Difitnah orang, dituduh orang, di penjara karena membela kebenaran dan kebaikan. Lahiriahnya kan seperti menderita ya. Tapi di tengah penderitaannya dia mengalami kebahagiaan yang tak terkira. Kita tahu Syekhul Islam itu seumur hidupnya saking sibuk dengan dakwah, dengan jihad, di penjara oleh penguasa yang sangat bolim. Sampai nggak sempat menikah. Pekerjaannya belajar, mengajar, dakwah, berjihad, dan seterusnya. Sampai di penjara. Nah, apa yang kata yang beliau katakan? Seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan di penjara, niscaya mereka akan mencincang kami seperti itu. Di tengah penderitaannya secara fisik dia mengalami kebahagiaan yang tak terkira. Karena Quran dan Sunnah sudah berurat akar pada jiwanya, seluruhnya dihadapi dengan ruh Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga apa yang Allah katakan ala inna aulia ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah para wali Allah itu tidak akan pernah merasa takut ataupun bersedih. Ya. Karena mereka sudah merasakan apa yang Allah janjikan. Allah menyatakan famanittaqa, siapa orang yang bertakwa wa dan berbuat maslahat, mereka tidak akan pernah merasakan ketakutan dan bersedih. Berkata salah satu muridnya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, gurunya kana syekhuna dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun selalu memberikan pertolongan kepada orang baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Selalu berbuat kebaikan dan kemaslahatan kepada siapapun. Ketika ditanya, kenapa dan apa yang memotivasi beliau untuk berbuat begitu, beliau menjawab, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Kalau kita melepaskan orang lain dari kesulitan, Allah akan melepaskan kita dari kesulitan. Kalau kita membahagiakan orang yang sedang kesedihan, Allah akan membahagiakan kita di saat kita memperoleh musibah yang sebenarnya membuat kita menderita, Allah akan bahagiakan kita. Begitu, begitu, dan begitu seterusnya. Dan ini manifestasi dari ayat Allah faman ittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun Siapa orang yang bertakwa dan berbuat masalah, maslahah, berbuat islah, berbuat kebaikan, tidak akan ada ketakutan atas mereka dan tidak berduka cita. Inilah salah satu di antara faidah dari ketakwaan, intifaul khauf wal huzn. Jadi akan terhindar dari rasa takut dan rasa sedih. Kesepuluh. Anna lahul jannat tajri min tahtihal anhar. Mereka akan memperoleh beberapa surga, jannat. Dari bawah surga itu mengalir seluruh sungai. Kita tahu dalam surah Muhammad ayat ke-19 ada sungai madu di sana. Ada sungai susu yang tidak pernah basi, tidak pernah berubah. Ada sungai dari madu yang murni. Ada sungai dari air yang sangat tawar, ya. Ada juga sungai khamar ladzatil lisyaribin yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya tapi tidak membuat mabuk. Itu ada di surga sebagaimana gambaran Allah dalam Al-Qur'an tentang surga. Orang-orang yang bertakwa Allah janjikan semua itu. Dalam surah Ali Imran 198 Allah berfirman, Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, bagi mereka ada surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya. Selain sungai, ada mata air-mata air. Allah berfirman, di dalam surah Az-Zariyat 15, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga-surga dan mata air-mata air. Ada juga dalam ayat lain sungai-sungai yang besar. Jangan dibayangkan seperti Citarum atau Cikapundung. Gak mau hidup di pinggir sungai Citarum, banjir. Terus selain banjir airnya apa? Kotor, penuh sampah. Jangan dibayangkan di dunia, tapi ini di akhirat. Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa nahar." Sesungguhnya orang-orang bertakwa akan berada di dalam surga-surga dan juga sungai-sungai fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir di tempat-tempat tinggal yang betul-betul indah dan nyaman di samping raja yang sangat berkuasa yaitu Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Ali Imran ayat 15, "Lilladzina taqau 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar." Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka ada surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya. Inilah faidah yang ke-10. Ke-11 ini penting bagi para tulabul ilm. Kunci sukses belajar itu ini nih yang ke-11. Orang yang bertakwa akan diberi ilmu, dimudahkan untuk memahami ilmu. Kalau selama ini antum kesulitan untuk memahami syariat Islam, belajar bahasa Arab tahunan nggak faham-faham, nggak ngerti-ngerti, belajar tafsir, akidah atau yang lain gagal faham terus, coba tingkatkan ketakwaan, Allah akan mudahkan. Dengan cara apa? Dengan cara hindarkan seluruh dosa dan kemaksiatan. Salah satu kendala dalam memahami ilmu, ilmu itu adalah dosa dan kemaksiatan. Itu sudah kita terangkan di pengajian hari Selasa pagi ya, membahas awaiqut talab, beberapa kendala dalam menuntut ilmu. Jauhi seluruh dosa, maksiat tingkatan ibadah Allah mudahkan untuk memahami ilmu. Makanya banyak ikhwan tahunan, belasan tahun, lebih dari belasan tahun mengaji, nggak ada peningkatan dalam segala hal. Ada Iwan yang baru setahun dua tahun itu sudah menjadi ustaz. Salah satu kuncinya adalah ketakwaan. Allah mudahkan untuk ini, Allah persulit untuk yang itu. Nah, kunci sukses meraih ilmu adalah takwa. Allah berfirman, dalam Al-Anfal 29 Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana Hai orang-orang yang beriman kalau kalian bertakwa kepada Allah Allah akan berikan al-furqan kepada kamu Al-furqan itu apa? Al-Furqan itu sesuatu yang bisa membedakan antara hak dan batil, antara benar dengan salah, antara yang lurus dengan yang bengkok, antara yang putih dengan yang hitam, antara iman dengan kufur, syirik dengan tauhid, antara sunnah dengan bidah. Yang bisa membedakan hal-hal tadi itulah Al-Furqan. Dan yang dimaksud dengan Al-Furqan adalah pertama ilmu tentu saja. Sebab benar salah ditimbangnya dengan ilmu. Benar salah bukan ditimbang dengan dugaan sangkaan atau ngitung kancing. Benar salah, benar salah. Enggak. Tapi dengan ilmu. Berkata Syaikhul Thaymin rahimahullah dalam syarah dalam kitab Syarah Riyadus Salihin bab tentang taqwa. Di antaranya beliau mengutip ayat ini karena memang ayat ini disantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin tersebut. Ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan bahwa furqan yang Allah akan berikan kepada orang yang bertakwa mencakup empat, empat poin. Yang pertama adalah al-faham pemahaman pemahaman tentang ilmu yang dia pelajari mendalam atau dangkalnya pemahaman seorang salah satunya ditentukan oleh ketakwaan satu ayat yang sama difahami oleh beberapa orang yang ilmunya sama, ketakwaannya berbeda, Orang yang lebih takwa akan mampu mengambil pemahaman yang lebih banyak, lebih mendalam daripada orang yang kadar ketakwaannya kurang. Kalau beliau memberi contoh. Ketika turun ayat terakhir dari wahyu surah apa? Al-Maidah ayat yang ketiga al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan bagimu nikmatku dan telah aku meridai Islam sebagai agamamu. Ayat ini menjelaskan Islam sudah apa? Sudah sempurna. Mayoritas sahabat bersorak, senang, gembira. Agama kita sudah sempurna. Karena yang mereka fahami agama sudah sempurna berarti sudah lengkap bisa mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh permasalahan yang dihadapi oleh manusia sudah lengkap sudah. Tapi ada satu yang malah sedih dan menangis. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang kaget, bukankah agama kita sudah sempurna? Abu Bakar menjawab, iya. Bukankah semestinya kita bergembira? Dia menjawab, iya. Lalu kenapa kamu sedih? Kenapa kamu menangis? Dia menjawab, kalau agama kita sudah sempurna, berarti tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai. Kalau sudah selesai, ini pertanda sebentar lagi beliau akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Turunnya ayat ini sebagai isyarat sudah dekatnya masa kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang difahami oleh Abu Bakar dengan turunnya ayat tentang kesempurnaan Islam ini. Ini tidak difahami oleh sahabat yang lain. Ketika para sahabat lain mendengar penjelasan Abu Bakar, mereka baru faham lalu mereka pun bersedih dan ikut menangis. Benar, cuma kurang dari tiga bulan setelah ayat ini turun. Tepatnya 81 hari setelah ayat ini turun, betul Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dipanggil oleh Allah azza wajalla. Lihat pengaruh ketakwaan di dalam pemahaman seseorang tidak hanya bergantung pada kecerdasan dan ketajaman daya analisa seseorang, tapi juga ditentukan oleh kadar ketakwaan. Jadi yang pertama, kondisi menyangkut pemahaman. Yang keduanya menyangkut daya hafal. Makin takwa daya hafalnya itu makin kuat loh makin menjaga diri dari dosa, daya hafalnya itu makin gede, makin tajam, makin besar. Makanya kalau seseorang terjerumus dalam dosa dan maksiat itu bukan hanya mempertumpul daya hafal, apa yang sudah dihafal sebelumnya itu bisa hilang dari dirinya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Inni la'alamu." Ya, idza yansar rajulu al-ilma ya'lamuhu, aku pasti benar-benar yakin tahu kalau seseorang melupakan ilmu yang sudah diketahuinya itu disebabkan karena dosa yang pernah dilakukannya. Berkata al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam sebaik syair, syair ini bisa kita temukan dalam kitab Dewan Asy-Syafi'iyah. Beliau menyatakan, "Syakautu ila waqi su'ahifti fa arsadani ila tarkil ma'asi." Wa akhbaroni bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku curhat ngeluh kepada Imam Waqi, Imam Waki gurunya, salah satu gurunya, tentang buruknya hafalanku. Beliau lupa terhadap sesuatu yang sudah dia hafal, lupa. Lalu Imam Waki memberi petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Lalu beliau menerangkan sungguhnya ilmu itu cahaya dan Allah tidak akan memberikan cahayanya kepada orang-orang yang ahli maksiat. Al ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil asih. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Jadi dosa dan kemaksiatan memperlemah daya hafal kita bahkan menyebabkan kita terkena penyakit hese apa? gancang poho. Susah menghafal, mudah sekali untuk lupa. Itu menghafalkan surah An-Nas Kul a'udzu birabbinas sampai sepekan baru hafal diulang-ulang. Setelah hafal maju ke al-falaq. Seminggu lagi. Al-falaq hafal, Anas lupa. <laughs> Kebangetan. Apa yang menjadi penyebab? Dosa, kemaksiatan. Tingkatkan ketakwaan dengan cara meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan itu akan mempertajam daya hafal kita. Ketiga, furqan juga mencakup firasat. Orang yang memiliki ketakwaan yang tinggi, firasatnya akan jauh lebih tajam. Ya. Ini bekal penting bagi para penuntut ilmu. Ketakwaan Allah berfirman, "Ya ayuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 ini ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Sampai di dalam mushaf Al-Qur'an itu menghabiskan satu halaman penuh. Ayat ini tentang hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Terus di akhir ayat itu wattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Apakah maknanya ayat ini dan ayat 29 surah Al-Anfal tadi bermakna begitu kita takwa jelek tiba-tiba faham nahus sorof. Apa begitu? Enggak innamal ilmu bitta'allum. Itu perkataan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam babul ilm. Ilmu itu hanyalah diperoleh dengan cara dipelajari. Bukan dengan cara meditasi. Bukan dengan cara tapak. Bukan dengan cara semedi. Tiba-tiba yang tadinya nggak bisa baca kitab menjadi pintar baca kitab Enggak. Innamal ilmu bi bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara dipelajari. Sehingga makna ayat yang menyatakan siapa yang bertakwa Allah akan mengajarkan ilmu kepadanya. Siapa yang bertakwa Allah akan memberikan furqan kepadanya. Maknanya Allah akan permudah proses pencarian ilmu yang dia sedang jalani. Allah akan permudah semuanya. Jadwalnya, waktunya, kesehatannya diper, dipertemukan dengan guru yang bagus dalam memberikan bimbingan sehingga dalam waktu yang relatif singkat dibanding umumnya orang dia sudah mampu memahami ilmu yang jauh lebih banyak dibanding orang lain yang seangkatan dengannya. Ada nggak orang yang belajarnya sama-sama? Pesantrennya ya. Setelah beberapa lama kemudian ada yang jadi ustad, ada yang tetap aja jadi mustami. Banyakkah yang seperti itu ya? Banyak. Apa yang membedakan? Kadar ketakwaan salah satunya, bukan satu-satunya. Salah satunya adalah kadar ketakuan Sehingga umpama seorang guru mengajar 100 murid, dia tidak ter, tidak harus berharap seratus seratusnya semuanya menjadi penerusnya enggak. Hanya lima sampai sepuluh orang atau bahkan 2 tiga orang akan ada yang menjadi pelanjutnya itu sudah membahagiakan dia. Yang lainnya mungkin tidak menjadi pelanjut dari sang guru. Ada yang menjadi penguasa, ada yang menjadi ahli di bidang pengetahuan umum, ada yang tetap aja menjadi santri abadi puluhan tahun. Ada yang seperti itu, ya. Jadi ini penting bagi orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Tingkatkan ketakwaan maka Allah akan permudah kita semua untuk memahami dan mempelajari ilmu. Kedua belas, faidah kedua belas, anallaha yassiru amrahu. Ini tidak kalah pentingnya. Allah akan mempermudah urusan orang yang bertakwa. Ingat, kalau kita menghadapi kesulitan dalam masalah apapun, solusi pertama tingkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa yang mengatur seluruh urusan kita siapa? Allah. Yang mempermudah, mempersulit urusan setiap orang? Allah. Tidaklah Allah mempersulit atau mempermudah urusan seorang kecuali itu respon Allah atas amalan orang itu. Jadi kalau umpamanya kita ada orang yang berhutang kepada kita, kita butuh. Nagih itu susahnya bukan main, sulit banget. Coba tingkatkan ketakwaan, jauhi dosa, jauhi kemaksiatan, takarub kepada Allah dengan lebih intensif daripada sebelumnya, tingkatkan ketakwaan, Allah akan permudah seluruh urusan yang menyulitkan kita. Ini janji Allah loh. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah At-Talaq ayat yang keempat, "Wa may takillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan urusannya akan menjadikan kemudahan bagi dia dalam setiap urusannya. Urusan-urusan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau kita berbuat baik ke orang, Motivasi utama berbuat baik ke orang bukan ingin ucapan terima kasih atau dibalas dengan kebaikan lagi oleh orang itu. Motivasi utama kita bukan itu. Motivasi utama kita kebaikan kita kepada orang ingin dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita nolong orang? Kita ingin ditolong oleh Allah, bukan oleh orang itu. Kenapa kita umpamanya berbuat baik kepada orang? Karena kita ingin Allah berbuat baik kepada kita. Kenapa kita mempermudah urusan orang yang sulit? Ada orang kesulitan, kita bantu, kita permudah, lepas dia dari kesulitan. Bukan ingin dibalas oleh dia, bukan untuk memperoleh ucapan terima kasih enggak. Tapi kita ingin Allah yang mempermudah kita ketika kita memperoleh kesulitan kelak. Itu motivasi utamanya setelah kita berbuat baik ke orang lupakan, jangan diingat-ingat. Maka Allah akan memudahkan seluruh urusan-urusan sulit kita. Adik-adik mahasiswa yang selama ini banyak kendala dalam membuat skripsi, menyusun laporan atau apa, ada kendala itu. Coba tingkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Allah berjanji, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan kemudahan bagi setiap urusan yang dihadapinya. Apapun kesulitan itu, kesulitan-kesulitan kita di dunia yang kita alami, solusi utamanya adalah takwalah kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan dengan cara yang kita tidak bisa duga. Dengan cara dan waktu serta momen yang kita tidak bisa prediksi sebelumnya, tiba-tiba serba Allah mudahkan. Ini janji Allah SWT. Inilah faidah ketakwaan yang ke-12. Ke-13. Selama ini kita banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, kelalaian baik dalam menunaikan hak Allah ataupun hak sesama manusia, ya. Tapi tobatnya enggak. Atau jarang. Tobatnya belum tentu seminggu sekali. Berbuat dosanya bukan hanya tiap hari tapi Mungkin tiap waktu. Boleh dikatakan tiada jam berlalu tanpa berbuat dosa. Baik dosanya karena melanggar perintah Allah atau eh, melanggar larangan Allah ataupun karena mengabaikan perintah Allah. Baik menyangkut hak Allah ataupun hak sesama manusia. Tiap beberapa menit kita berdosa, taubatnya belum tentu seminggu sekali atau sebulan sekali. Kalau umpamanya penghapus dosa hanya taubat, hanya tobat, kalau nggak tobat nggak dihapus, wah bahaya kita. Bisa-bisa kesalahan kita numpuk ya, kebaikan kita nggak maju-maju, atau peningkatan dosa dengan pahala itu nggak seimbang. Kalau peningkatan dosa shoot cepat banget ya, 4G. Kalau kebaikan lemot, lelet, buffer kalau ditimbang saya bakal berat kemana? Ke dosa. Alhamdulillah. Allah tidak menjadikan taubat sebagai satu-satunya penghapus dosa. Banyak musibah menghapus dosa, kebaikan menghapus dosa. Salah satu di antara penyebab dihapusnya dosa adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun bentuknya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yukafir anhu sayiati wa yu'zim wa yu'zim lahu ajra." Bayangkan, dua aspek yang membuat kita bahagia dan selamat di akhirat itu Allah berikan kepada orang bertakwa. Kata Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah? Yukafir anhu sayyati. Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan dia wa yu'zim lahu dan Allah akan berikan pahala yang besar. Dosa dihapus, pahalanya diberikan. Dosa dengan pahala itu kalau diilustrasikan di dunia itu seperti hutang dan piutang. Kalau hutang kita yang berhutang ke orang lain kan? Kalau piutang atau tabungan bukan piutang lah, tabungan. Ibarat tabungan dengan utang. Kalau jumlah tabungan sedikit, utangnya banyak. Kita bangkrut ya. Uangnya habis, hutangnya masih tersisa banyak. Sebaliknya kalau tabungan gede, hutangnya dikit. Tabungan kita miliaran, hutangnya cuma 20 ribu. Wah untung banget itu. Dosa dan pahala itu ibarat begitu tuh. Dosa tuh penyebab kita masuk ke dalam neraka. Pahala penyebab kita masuk ke dalam surga. Kalau pahalanya lebih banyak, banyak kita selamat. Kalau dosanya lebih banyak kita celaka. Nah, salah satu penyebab pahala kita dilipat gandakan dalam jumlah yang gede dan dosanya dikurangi dalam jumlah yang besar adalah ketakwaan. Dalam surah At-Talaq ayat yang kelima tadi Allah menyatakan wa may yattaqillah yukaffir anhu sayiati wa yu'dhim lahu ajra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah hapus kesalahan-kesalahan dari diri orang itu dan Allah akan berikan pahala yang agung, yang besar. Pahala ditambah, dosanya dikurangi. Ibarat hutang-hutang kita dikurangi, dihapus sebagian, terus tabungan kita ditambah. Ini sangat menguntungkan, ya. Dan ini salah satunya dihasilkan dari takwa. Dalam Al-Maidah ayat 65 Allah berfirman, "Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakafarna anhum sayiatihim." Seandainya para ahlul kitab beriman dan bertakwa. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Dosa mereka itu enggak kehitung dari segala segi. Ya sudahlah dari segi akidah mah menyembah selain Allah. Dari segi muamalah mereka mabuk, mereka berjudi, mereka berzina, mereka makan riba. Ah segala macam kata orang Sunda mah tunggul dirurut, catang dirumpak, segala dilabrak. Kesalahannya besar. Tapi kalau kesalahan yang banyak itu mereka tutup dengan iman dan takwa seluruhnya terhapus. Allah berfirman walau anna ahlal kitab amanu wattaqau lakafarna anhum sayiatihim Seandainya ahlul kitab itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan hapus seluruh kesalahan-kesalahan mereka. Allah menekankan dihapusnya kesalahan itu dengan kepastian dengan memakai lafad lakafarna ada huruf lam taukid lakafarna anhum sayiatim pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahan mereka jadi ketakwaan menghapus dosa plus menambah pahala faidah yang ke-14 Anna taqwa min asbabil fawz Ketakwaan merupakan penyebab teraihnya keberuntungan. Dunia akhirat ya. Tapi keberuntungan yang hakiki itu memang di akhirat. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh dia telah beruntung itu keberuntungan yang hakiki loh ngapain di dunia banyak harta berkuasa pangkatnya tertinggi tapi akhirnya masuk neraka itu nggak beruntung itu rugi dengan serugi-ruginya lebih mending di, di dunia menderita tapi di akhirat selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga itu beruntung. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka masuk ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Itu keberuntungan yang hakiki. Nah, keberuntungan yang seperti ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa Allah wa yattaq wa wa yattaqhu." faulaika humul faizun Siapa orang yang ber, mentaati Allah dan Rasulnya Takut kepada dan bertakwa kepadanya Faulaika humul faizun Mereka lah orang-orang yang beruntung Kenapa beruntung? Keberuntungan menurut kriteria yang Allah tetapkan hanya teraih bila selamat dan neraka masuk surga sebagaimana ayat tadi faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza siapa orang yang diselamatkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga sungguh dia telah beruntung nah yang beruntung salah seorang bertakwa makna beruntung selamat neraka dan masuk ke dalam surga Makanya dalam ayat lain dalam surah An-Naba 31 Allah berfirman, "Inna lil muttaqina mafaza." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada keberuntungan. Mana keberuntungan? Dia selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga Kelima belas Ini pengulangan dari tadi, dari poin yang tadi annahu yunalul ilmu bittaqwa fattaqwa tariqul ilm sesungguhnya ilmu bisa diraih dengan ketakwaan maka takwa adalah jalan yang mempermudah dalam meraih ilmu ayatnya tadi Al-Furqan eh, apa Al-Anfal ayat 29 Plus Al-Baqarah ayat yang ke-282 di akhir ayat itu Allah berfirman wattaqullaha wa yuallimukumullah wallahu bikulli syai'in alim bertakwalah kamu kepada Allah maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu ke-16 At-taqwa sababun lil falah Takwa adalah penyebab teraihnya kebahagiaan. Al-Quran Surah Ali Imran 130 menyatakan Wattakullah la'allakum tuflihun Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian berbahagia. Di dalam terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia, la la'alla ini sering diterjemahkan mudah-mudahan kalian, nah mudah-mudahan ya la'allakum tatakun mudah-mudahan kalian bertakwa la'allakum tuflihun mudah-mudahan kalian berbahagia kalau mudah-mudahan dalam bahasa Indonesia artinya pasti atau hanya mungkin. Hanya mungkin. Mungkin tidak teraih mungkin. Mungkin teraih mungkin itu dalam bahasa Indonesia. Makanya menterjemahkan menerjemahkan la'alla dengan arti mudah-mudahan berisiko. Tidak tepat. Nanti bisa dipahami bisa iya bisa tidak kan gitu. Para berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, setiap lafaz la'alla dalam Al-Qur'an maknanya pasti. La La'allakum tatakun pasti kamu bertakwa. Dengan saum pasti kamu bertakwa asal saumnya benar sesuai dengan kriteria syar'i. La'allakum tuflihun. Kalau kamu bertakwa, pasti kamu akan berbahagia. Kalau takwanya benar, bukan tatakwaan. Bukan asal-asalan. Ya. Dan ini termasuk salah satu ayat yang menjelaskan orang yang bertakwa akan peroleh kebahagiaan. Ke-17. At-taqwa khairuz Takwa adalah sebaik-baik perbekalan. Perbekalan kan bisa uang. Perbekalan bisa makanan, bisa minuman, bisa barang-barang yang dibutuhkan. Tapi sebaik-baik bekal Allah takwa. Allah berfirman wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-Baqarah 197. Berbekallah kalian karena sungguhnya sebaik-baik bekal Allah takwa. Ayat ini konteksnya dengan pelaksanaan ibadah apa? Ibadah haji. Ibadah haji membutuhkan perbekalan, uang, makanan, minuman dan yang lain-lain yang diperlukan. Tapi sebaik-baik bekal itu takwa. Ada banyak hal yang nggak bisa dihandle oleh uang. nggak bisa ditangani oleh makanan minuman, tapi hanya bisa dihadapi dengan ketakwaan dalam hal apapun. Apalagi dalam hal ibadah haji. Ibadah haji itu membuat orang menderita kepanasan, kelelahan, berdesak-desakan, gitu ya. Bisa nggak itu ditangani dengan uang? Enggak. Orang yang kaya raya umpamanya waktu jumrohnya bisa umpamanya menyewa hotel termewah dan terdekat dengan jamarat. Jamarat itu tempat tempat melempar jumroh. Mungkin bisa. Tapi jumrohnya tetap dia harus turun, harus ikut berdesak-desakan, harus teriak Allahu Akbar tujuh kali di satu batu yang harus dilempar gitu ya. Satu jumroh yang harus lempar tujuh kali. Itu gak bisa dihindari berdesak-desakannya ya kelelahannya, kecapeannya itu hanya bisa dihandle oleh ketakwaan. Banyak penderitaan yang dialami kalau bukan takwa yang menjadi bekal dia nggak sabar. Tidak jarang, tidak jarang. Ada banyak perkelahian di tengah-tengah pelaksanaan ibadah haji. Karena terdorong sedikit, ter, ter, tersikut, ngamuk dia, nonjok, ya. Ketika jumroh, ketika jumroh nih, saya nyaksikan langsung, bukan kata orang. Dari jauh orang sudah melempar, Batunya nggak segede klereng, tapi sebesar kepalan. Plong nggak kena beletuk ke kepala orang. Dia menoleh, oh itu yang melempar, Dilempar lagi, kena lagi ke orang lain. Dia membalas lagi, kena lagi ke orang. Akhirnya perang batu. Jamaratnya dibiarkan. Tidak dilempar, yang dilempar kepala orang. Di tengah-tengah pelaksanaan ibadah haji. Orang lagi sujud berantem. Ada orang lagi sujud, ada orang lewat karena penuh berdesak-desakan keinjak atau ketendang. Lagi sujud marah, membalas, bergumul di masjid. Bayangkan. Andai bukan ketakwaan yang menjadi bekal kita dalam menunaikan ibadah haji, akan banyak terjerumus ke dalam perbuatan yang Allah haramkan. Makanya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ketika safar dalam perjalanan menunaikan ibadah banyak penderitaan, orang bertakwa akan menghadapinya dengan senyuman dan optimisme yang besar. Orang-orang yang bekalnya tidak takwa mengeluh, hu haji itu kok kayak gini ya, panas gitu. Berdesak-desakan, capek, kapok saya nggak akan sekali-kali lagi ibadah haji." Bisa begitu nanti. Atau juga umroh, uang aja keluar ratusan juta, yang didapat cuma begini. Bisa begitu. Orang yang berbekal takwa ketika hajinya dan takwa itu lahir dari ilmu loh. Ya. Di tengah penderitaan dia tersenyum karena dia tahu semakin hebat penderitaan, semakin besar pahala, semakin banyak dosa yang terhapus dari diri kita. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu akan disesuaikan dengan kadar penderitaan atau kesulitan yang dialami dalam ibadah tersebut. Makin sulit, makin menderita, makin berat, makin gede pahala dan juga dosa yang terhapus. Semakin besar penderitaan di dalam melakukan ibadah, semakin banyak dosa yang terhapus dari itu, ya. Makanya Semakin tinggi penderitaan, orang yang berbekal takwa dia semakin senang upah oh, pahalanya gede dan dosa yang gugur dari diri kita juga begitu besar terhapus oleh Allah Azza wa Jalla dari diri kita karena penderitaan tersebut. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ke-18. Takwa adalah sebaik-baik pakaian. Nah, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 26 walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang lebih baik. Ada dua jenis pakaian, pakaian lahir dan pakaian batin. Uh, Al-A'raf 26 itu menyatakan ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dalika khair. Hai Bani Adam, sungguh kami telah turunkan bagi kapakan bagi kalian pakaian yuwari sawatikum untuk menutup aurat-aurat kalian warisha dan sebagai perhiasan. Ada dua fungsi pakaian. Pertama apa? Menutup aurat. Kedua perhiasan. Dengan pakaian orang yang tadinya biasa-biasa jadi kelihatan rada kasep meesan. Sudah rada meesan deh. <laughs> agak ganteng sedikit, sudah agak sedikit lagi, tambah sedikit. Tapi lumayan. Yang tadinya ganteng dipakai pakaian yang bagus jadi tambah ganteng, ya. Perhiasan itu. Itu persiapan perhiasan lahir. Walibasut takwa dalika khair. Tapi pakaian takwa itu yang lebih baik. Yang pertama pakaian lahir. Kedua pakaian takwa adalah pakaian batin. Seorang penyair menyatakan dan nah, ini dinukil oleh muallif dalam kitabnya ini idal mar'u lam yalbas thiyaban minat taki tuqallib iryanan wa in kasia wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih wa la khaira fi man kana lillahi asiya Kata penyair ini bila seseorang tidak mengenakan pakaian ketakwaan maka akan terbalik menjadi telanjang walaupun dia memakai pakaian. Pakai pakaian tapi dianggap telanjang karena pakaiannya apa? tidak menutup seluruh aurat atau transparan atau ketat mencetak. Kalau ada wanita-wanita sekarang keluar dari rumah memakai you can see. Orang itu pakai pakaian tidak? Pakai pakaian, tapi dianggap telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Karena apa? Dasar atau motivasi utama dia berpakaian bukan ketakwaan. Mungkin karena mode atau mungkin karena trendy atau mungkin karena ingin dianggap gokil atau yang sejenisnya. Jadi bila seseorang memakai pakaian bukan pakaian ketakwaan maka dia dianggap telanjang sekalipun dia berpakaian. Wa khairu libasil mar'i ta'atur rabbi sebaik-baik pakaian seseorang adalah ketakwaan dia kepada Allah. Wala khaira fi man kana lillahi asiya tidak ada kebaikan pada diri seseorang yang bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan pakaian takwa. Para ulama ahli tafsir ikhtilaf. Tapi ikhtilafnya ini bukan tadad, tapi ikhtilaf tanawu'. Ada dua jenis ikhtilaf. Pertama tadad. Tadad itu kontradiksi. Bertolak belakang. Patojaiyah. Sulaya barijeng tesaluyu itu tadod, itu ikhtilaf perbedaan pendapat yang bertolak belakang. Kedua, tanawu. Tanawu itu perbedaan yang saling melengkapi. Tidak bertolak belakang tapi selain sambil e, saling menyempurnakan satu sama lain. Nah, seperti di dalam menjelaskan pakaian takwa para ulama ikhtilaf tapi disebut khilaful lafzi nafsul makna hanya berbeda redaksional berbeda susunan kata susunan kalimat maknanya sama saling mendukung saling melengkapi ikhtalafal mufassiruna fi معناه Para ahli tafsir berikhtilaf tentang makna pakaian takwa. fakila. Menurut salah satu pendapat, huwa mayal basul muttaquna yaumal qiyamah. Pakaian takwa adalah pakaian yang kelak akan dipakai oleh orang-orang bertakwa pada hari kiamat. Pakaian itu diberikan dari surga. Terus wakila menurut pendapat yang lain libasut takwa al iman. Pakaian takwa maknanya adalah keimanan. Wakila menurut pendapat yang lain huwal amalus soleh. Pakaian takwa adalah amal soleh. Apakah pendapat yang menjelaskan takwa itu iman atau pakaian takwa itu amal soleh iman dengan amal soleh bertolak belakang tidak? Tidak, tapi saling mendukung, saling melengkapi. Wa huwa khasyatullah. Menurut pendapat lain, pakaian takwa itu adalah rasa takut kepada Allah. Orang yang punya rasa takut kepada Allah, dia akan mengerem dirinya dari hawa nafsu, dari dorongan bisikan hawa nafsu untuk berbuat dosa dan maksiat. Dia rem tuh. Allah berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih" Terus wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut, takut kepada Allah. Takut kepada Allah ketika dia berdiri di hadapan Allah. Takut kepada hal itu. Wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembali dia. Allah jamin surga. Orang yang takut kepada Allah lalu ketakutannya mendorong dia untuk menahan diri dari hawa nafsunya. Dan itulah pakaian ketakwaan, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qila huwa istish'aru taqwallahi ta'ala fima amara bihi wa naha'an. Menurut pendapat yang lain, takwa adalah kesadaran, perasaan atau kesadaran bahwa dia harus bisa selamat dari murka dan adab Allah dalam hal perintah ataupun dalam hal larangan. Ketika ada perintah Allah, bagaimana caranya agar kita bisa selamat dari murka dan adab Allah? Laksanakan perintah itu dengan sesungguh-sungguhnya. Bukan sekedar dilaksanakan, tapi harus sesungguh-sungguhnya. Bukan hanya dilaksanakan, tapi Niat yang melandasinya harus ikhlas karena Allah. Cara melaksanakannya harus benar dan harus sungguh-sungguh. Baru itu dikatakan dilandasi dengan ketakwaan. Bagaimana sikap dia agar selamat dari murka Allah dalam hal larangannya? Jauhi dengan sejauh-jauhnya. Nah, itu makna dari libasut taqwa dan satu sama lain tidak bertolak belakang bahkan saling melengkapi dan saling menyempurnakan. ke belas tinggal lima lagi kita selesaikan dulu ya, sabar. Buka masih lama kok. Walaupun saya tutup sekarang, apa kamu adan sekarang? Kan enggak. Sabar, ya. ke belas. Annal aqibata laha wa ahliha Sesungguhnya akibat, makna akibat itu adalah hasil akhir dari sesuatu. Hasil akhir dari sesuatu perjuangan, dari sebuah usaha, dari semua permasalahan. Hasil akhir. Itu hanya akan diraih kemenangan dan keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, Wal taqwa. Dan akibat, mana akibatlah hasil akhir. Selalu Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau umpamanya ada dua orang yang bersengketa nih, satu benar, satu salah. Yang benar atas landasan ketakwaan, yang salah atas landasan ketidaktakwaan, atas landasan kezaliman. Bermasalah, bersengketa. Maka hasil akhir kemenangan Pasti diraih oleh orang bertakwa, oleh orang yang benar. Tapi kok orang yang benar ini sampai dianggap salah, difonis, dipenjara? Berarti itu bukan akhir penyelesaian dari perkara itu. Tetap hasil akhirnya akan Allah tampakkan orang takwa yang yang benar, yang akan berbahagia. Ya. Ada nggak orang bersengketa sekarang yang salah menang dianggap benar, yang benar dijebloskan ke dalam penjara? Ada yang seperti itu? Ada. Loh, mana ayat Allah yang menyatakan hasil akhir selalu bagi orang yang benar yang bertakwa? Kita jawab, berarti ini masih dalam proses. Belum menjadi hasil akhir, lihat nanti akhirnya. Allah akan tampakkan itu. Ya. Oleh karena itulah harus kita yakini firman Allah wal akibatu taqwa atau dalam ayat lain surah Al-Araf ayat 128 wal akibatu taqwa bahwa hasil akhir dari seluruh urusan pasti diraih oleh orang yang bertakwa. Kedua puluh. Ketakwaan menjadi indikasi dari kewalian. Allah berfirman inna ah in auliya'uhu illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Al-Anfal 34. Kata Allah tidaklah akan menjadi wali-wali bagi Allah kecuali orang-orang yang bertakwa tapi kebanyakan manusia tidak tahu manusia Menilai wali bukannya seseorang bukan dari takwanya tapi dari apanya coba. Kebanyakan dari sesuatu yang disebut dengan kesaktian, kedigjayaan atau perkara-perkara yang di luar nalar manusia. Kalau ada orang yang bisa merubah batu menjadi emas, ini wali. Kalau ada orang umpamanya bisa belanja per keperluan dia dengan nggak punya uang cukup nyobek daun wah jadi uang wali bukan itu ukuran kewalian seseorang itu mungkin saja sihir itu mungkin saja sulap itu mungkin saja trik bukan itu yang menjadi ukuran kewalian seorang tapi ketakwaan Allah tadi berfirman dalam surah Yunus Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bahwa wali Allah tidak akan takut, tidak akan sedih. Mereka adalah orang beriman dan bertakwa. Iman dan takwa ini yang menjadi ukuran ketakwaan. Makanya berkata Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma'" Kalau kamu melihat ada orang yang bisa terbang di udara atau berjalan di atas air, jangan langsung kamu anggap dia wali Allah sebelum kamu lihat apakah amalnya sesuai Quran Sunnah atau tidak. Para ahli sihir bisa melakukan itu, ya. Para dukun bisa melakukan itu. Tapi kadar kewalian dilihat dari ketakwaan. Makanya Allah menyatakan, "In auliya'uhu illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun." Tidaklah kewalian seseorang bagi Allah kecuali orang-orang bertakwa. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Banyak manusia yang mengukur wali tidak seorang dari hal-hal yang aneh-aneh tadi. Walaupun perilakunya bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua puluh satu, An-Nallaha wa'adahu jannatal khuldi Sesungguhnya Allah menjanjikan bagi orang yang bertakwa surga yang abadi Abadi itu apa? Tidak ada akhirnya Allah berfirman Qul Adhalika khairun Am jannatul khuldil lati u'indal muttaqun kanat lahum jazaan wa masira. Katakan olehmu apakah hal itu yang lebih baik ataukah surga abadi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga itu menjadi balasan bagi orang bertakwa dan tempat menetap. Dalam ayat ini Allah menjanjikan jannatul khuldi, surga yang abadi bagi orang bertakwa. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sudah khalidina ditambah abada. Abada ini takkid. Takkid ini menguatkan makna khalidina fiha. Sudah dikatakan abadi ditambah selama-lamanya. Sekarang muncul satu buku dengan judul surga itu tidak abadi. Bukunya produk akal yang akhir kesimpulan bertolak belakang dengan ayat. Mereka menyatakan kalau surga dan neraka abadi berarti menyaingi Allah dong. Allah juga abadi apa tidak? Ya Allah abadi. Padahal laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyamainya. Jadi kalau umpah Allah abadi, makhluknya tidak ada yang abadi, termasuk surga dan neraka. Surga dan neraka pasti ada akhirnya dan suatu saat hancur, kata mereka tuh. Hasil akhirnya dari omongan mereka bertolak belakang dengan ayat menyatakan khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya. Nanti kan seluruh ahli surga sudah ke surga, ahli neraka sudah ke neraka. Datang malaikat di tengah-tengah antara surga dan neraka membawa seekor kambing yang bertanduk besar. Malaikat ini bertanya kepada ahli surga, "Ya ahlas ya ahlal jannah, hal ta'rifunaha?" Hai ahli surga, kamu kenal enggak kambing ini apa? Dijawab, eh, "Na'am, hadzal maut." Ya, kami kenal ini kematian. Hei ahli neraka, kamu kenal ini? Ya, kami kenal ini kematian. Jadi kambing itu simbol kematian. Lalu disembelihlah kambing itu dan mati. Kematian sudah mati. Setelah matinya mati, tidak ada lagi mati. Karena matinya sudah mati. Setelah itu dia berkata kepada penghuni surga, Ya ahlal jannah khulud la maut. Wahai ahli surga, sekarang kalian abadi, tidak akan pernah ada lagi kematian. Ya ahlan nar, khulud lamut. Wahai ahli neraka, kamu sekarang abadi, tidak lagi kematian. Mencakup kematian dalam arti musnah, tidak. Mati aja enggak, apalagi musnah enggak. Abadinya benar-benar abadi. Loh kalau begitu menyamai sifat Allah, Allah abadi ini juga abadi. Ya tidak. Laisa kamislihi syai'un. Sama dengan begini. Allah mendengar apa tidak? Allah melihat apa tidak? Iya, kita mendengar dan melihat apa tidak? Iya. Kok sama mendengar dan melihatnya? Makna mendengar, makna melihatnya sama tapi hakikat dan kaifiat mendengar dan melihatnya berbeda. Allah menyatakan innallaha kana sami'an basir. Sungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Manusia dikatakan waja'alnahu sami'an basyira. Allah menjadikan manusia itu mendengar dan melihat. Sama-sama sami'an basiranya. Tapi apa yang membedakan? Hakikat dan kaifiat. Cara melihat kita, cara mendengar kita, kita tahu. Cara melihat kita begini. Melihat itu idrakun nur. Mampu meraih cahaya e, mendengar itu idrakusot mampu menangkap suara itu makna mendengar makna melihat bagaimana mendengar dan melihatnya kita kita tahu begini kita tahu begini karena kita merasakan dan mengalami apakah kelelawar mendengar ya mendengar sama nggak mendengarnya kelelawar dengan kita beda gimana atau duka teh teing Pokoknya mereka-mereka kita pernah cara mendengarnya, cara melihatnya beda dengan kita. Kenapa? lawar di malam yang gelap gulita bisa mengetahui membedakan mana buah, mana bohlam. Kan bentuknya sama alpukat umpamanya dengan bohlam sama ya Atau mangga dengan bohlam sama apa tidak sama Dalam keadaan gelap mereka bisa membedakan Gak pernah ada lampu PJU pecah Kenapa? Itu ke dimakan kalong karena salah disangkanya mangga Gak pernah kan? Jangankan itu Mana buah yang matang, yang mana yang mentah mereka bisa tahu. Bagaimana caranya? Wallahu'alam. Apa dengan dilihat atau dengan uh, didengar katanya kata para ilmuwan hanya dengan pendengaran pendengaran mereka super peka ya sayapnya mereka kepakan itu menimbulkan gelombang ke semua arah kalau ada benda gelombang itu memantul kembali ke kelawar itu lalu terdengar oh di sana ada benda makanya nggak akan ditabrak tuh oh bendanya ini tiang listrik ini pohon buah nggak pernah Terbalik. Umpamanya ingin entrep apa entrep bahasa Indonesia-nya? Ingin hinggap di dahan pohon ternyata tiang listrik kurunyut kesetrum. nggak pernah kan kita mendengar ada kasus kalong ke setrum karena salah sangka? Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan pendengaran. Caranya berbeda dengan kita. Ini makhluk dengan makhluk, apalagi makhluk dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada yang menyerupai. Allah mendengar, kita mendengar. Apa yang membedakan? Cara mendengar. Eh, eh, keadaan mendengar jauh berbeda. Kita tahu mendengarnya kita begini, Allah nggak tahu wallahu alam bisawab. Jangankan antara makhluk dengan Allah, makhluk dengan makhluk sudah berbeda satu sama lain. Kita tidak tahu bagaimana burung hantu bisa mengetahui ada ikan di balik salju, di balik es yang membeku. Dia mengamati gitu ya. Tiba-tiba nyerorot serut menembus es yang beku. Lalu gawak itu ikannya ditangkap. Ya, tahu ada ikan gimana caranya? Dengan indranya. Wallahu alam kita tidak bisa menjelaskan. Para ilmuwan mungkin bisa ya. Itu makhluk dengan makhluk sudah berbeda cara melihat, cara mendengar, cara mengetahui sesuatu sudah berbeda. Kita aneh ya. Di mana saja kita taburkan gula, tadinya bersih dari semut. Enggak berapa lama semut datang. Dari mana mereka tahu ini ada semut? Eh, dari mana semut tahu bahwa di sini ada gula? <laughs> Cara mengetahuinya kita tidak tahu. Ya. Itu makhluk dengan makhluk sudah berbeda, apalagi makhluk dengan Allah. Ya. Allah mendengar kita mendengar, Allah melihat kita melihat, Allah mengetahui kita mengetahui. Caranya yang berbeda. Kita abadi, Allah abadi. Keabadian kita kita tahu abadi itu selamanya tidak ada akhirnya. Apa yang dimaksud dengan abadinya Allah? Wallahu a'lam bishawab. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang menyerupai dari kalangan makhluknya. Jadi surga abadi disediakan bagi orang bertakwa. Ke-22. Wa anallaha waliyuh Allah akan menjadi pelindung orang yang bertakwa. Orang bertakwa memperoleh pelindungan dari Allah SWT. Allah berfirman, Wa inna dzalimina ba'duhum awliya'u ba'd, Wallahu waliyul muttaqin. Surah Al-Jasiyah ayat 19. Sesungguhnya orang-orang zalim satu sama lain saling melindungi. Makanya kalau ada orang zalim, penguasa juga zalim, ini orang zalim walaupun berbuat jahat selamat itu dari hukuman. Allah sudah menjelaskan. Wa innal zalimina ba'dhum awliya'u ba'd. Orang zalim satu sama lain saling melindungi, saling membela. Wallahu waliyul muttaqin dan Allah Maha pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Terakhir, Takwa menjadi penyebab teraihnya barokah. Surah Al-A'raf 96 menyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard seandainya penduduk satu negeri penduduk Bandung apalagi penduduk Indonesia beriman dan bertakwa. Kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu berkah baik dari langit maupun dari bumi. Langit dan bumi hanya akan menumbuh memberikan hal yang menguntungkan bukan memberi bencana. Bumi tidak akan banjir. Langit tidak akan menahan debit air hujannya atau tidak akan membuat banjir negeri yang dihuni oleh orang-orang beriman dan bertakwa. Yang membuat mereka sejahtera hanyalah ketakwaannya. Walau anna ahlal qura wa taqaw, lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, kami bukakan pintu-pintu barakah dari langit dan dari bumi. Inilah 23 faidah ketakwaan ya. Kita baru bahas ayat hadis-hadis yang menjelaskan ketakwaan, penjelasan para sahabat dan para ulama belum kita bahas insyaallah kita akan punya satu kesempatan lagi sebelum itikaf ya hari Kamis yang akan datang kita akan berjumpa lagi insyaallah melanjutkan bahasan ketakwaan. Sekarang cukup sampai di sini. Kita punya waktu kira-kira 4 menit untuk bertanya jawab. Bismillah, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Mau tanya Pak Ustaz Saya baru belajar agama ini secara serius beberapa bulan ini Lalu saya disarankan belajar usulul salasah untuk permulaan karena mencakup peringkasan ilmu agama yang cok, yang pokok. Apakah benar? Saya disarankan karena katanya kitab ini ringan dicerna. Iya betul ini kitab dasar yang mempelajari tauhid, tapi lebih bagus membaca syarahnya dan lebih utama lagi, lebih utama lagi menghadiri kajiannya. Kitab ini dulu pernah kita bahas dan sekarang juga masih sedang kita bahas tapi di radio ya setiap hari Senin ya. Jam ba'da subuh ya, ba'da subuh sampai kira-kira jam 7 pagi. Silakan dengar syarahnya ya. Adakah nasihat dari Ustadz bagi para istri yang kurang taat pada suami? Ada, taat kepada suami. Tingkatkan ketakwaan ketaatan. Apakah ini karena kurangnya ketakwaan? Iya. Istri yang tidak taat kepada suami itu nggak takut kepada murka dan azab Allah. nggak takut sholatnya ditolak. nggak takut dilaknat oleh Allah dan para malaikatnya. Saya sering ungkapkan satu hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud diantaranya. Salah satun la turfa'u Salatuhum min ru'usim illa shibra. Tiga golongan manusia salat-salat mereka tidak diangkat ke langit dari kepala mereka kecuali hanya sejengkal. Sejengkal mentok, enggak langsung menembus langit diterima oleh Allah enggak. Alias ditolak. Salah satunya adalah wa mra'atun batat wa zawjuha anha sakhit. Seorang wanita yang tidur di malam hari dalam keadaan suaminya murka, suaminya kesal marah kepada dia. Wanita itu cuek aja mau marah mau tidak, sebodoh amat. Salatnya nggak diterima, ya. Belum lagi dosanya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu amiron ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi li admi haqqihi 'alaiha." Seandainya aku berhak menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, Saya aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya saking besarnya hak suaminya atas dirinya. Seorang wanita datang kepada Nabi SAW Oleh Nabi ditanya, "Alaki alun, Kamu sudah punya suami enggak?" Dijawab, "Ya." "Kaifa antilah?" Bagaimana sikapmu kepada suamimu? Dia menjawab, "Tidak ada satupun perintah yang di, diberikan sesuai kecuali aku pasti laksanakan dengan sebaik mungkin kecuali yang aku tidak mampu melaksanakannya. Apa kata Nabi sallallahu Fanduri kaifa antilahu fa innahu jannatuki wa naruk. Perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Maknanya suami menjadi penyebab kau masuk surga atau kamu masuk neraka. Ibadah yang hebat kalau suami murka karena kedurakan istri nggak diterima oleh Allah Subhanahu ya. Jadi tingkatkan ketakwaan. Mohon nasihat mohon nasihati anak sebagai suami agar bisa bertakwa dalam mengharap. Oh, ini mah curhat. Ustaz isi anak ada di sini tolong nasihati nggak taat gitu mungkinnya. Sudah barusan. Bagaimana cara mengukur ketakwaan kita dan apa tanda dosa kita diampuni karena ketakwaan? Ukur ketakwaan, lihat kualitas dan kuantitas ibadah dia. Baik apa buruk, intensif atau asal-asalan, sungguh-sungguh atau ala kadarnya. Itu pertama. Kedua, lihat hasil dari ibadah. Hasil ibadah adalah kemuliaan akhlak Ibadah rajin, akhlak nyebelin itu menunjukkan ibadahnya ditolak. Salatnya, saumnya dan seterusnya. Lihat ayat. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau setelah salat masih keji dan mungkar menunjukkan salatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Malam yada qaula zur wal amalabi bi falaisa lillahi hajatun fi ayyada yada'a wa syarabu. Siapa yang saumnya, yang puasanya tidak dibarengi dengan meninggalkan ucapan dan perbuatan yang sia-sia, Allah tolak. Allah enggak butuh kepada saum dia meninggalkan lapar, meninggalkan meninggalkan makan, meninggalkan minum yang dilakukan Allah enggak butuh. Ditolak. Kalau akhlaknya masih bejat, setelah saum apa selama saum ditolak. Jadi ibadah yang intensif dan berkualitas wajib melahirkan kemuliaan akhlak. Dan ukuran ketakwaan itu itu. Lihat kemuliaan akhlaknya, lihat kualitas dan kuantitas dari ibadah. Ada indikasi nggak bahwa dosa-dosanya diampuni? Ada. Apa indikasinya? Dia semakin giat ibadah, semakin menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan. Itu indikasi dari dihapusnya dosa orang tersebut. Terakhir ya, sebentar lagi azan. Cari yang gampang. Nah ini. Bagaimana melawan hukum melawan orang tua demi syariat? Melawan orang tua demi syariat ini pertanyaan yang satu kali eh, di dalam kalimat tersebut ada kata yang bertolak belakang melawan orang tua demi syariat. Gak mungkin. Syariat itu salah satu isinya haram melawan orang tua. Dengan ditentangnya ngaji dan berjilbab sesuai syariat. Ah, bukan melawan. Kalau melawan mah menyerang balik kan gitu ya. Dasar ibu nggak pernah ngaji, calon neraka. Wah, ini bahaya. Dosa itu anak durhaka walaupun dia berjilbab, walaupun hafiz Quran ya. Kalau orang tua melarang kita dalam melakukan sebuah kebaikan atau menyuruh untuk melakukan keburukan, tidak boleh ditaati, tapi cara menolaknya wajib dengan cara yang santun, yang sopan, yang baik. Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Kalau orang tua memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu nggak tahu ilmunya, jangan ditaati, tapi perlakukan keduanya secara baik di dunia. Ya, seperti yang sering saya lakukan, saya saya jelaskan. Kenapa orang tua bisa melarang anaknya ngaji? Karena mereka tidak melihat hasil ngaji yang positif, hasil ngajinya negatif. Setelah ngaji sekali dua kali pulang ke rumah, bapak salah, ibu keliru, ini bidah, itu dosa maksiat, ini semua haram. Baru sekali dua kali ngaji sudah seperti itu, ya nyebelin itu. Kamu ngaji, kenapa begitu? Hasil ngaji. Di mana ngajinya? Siapa usahanya? Usahanya nanti dibawa-bawa. Nanti orang tua bilang, "Kamu jangan ngaji lagi. Setelah ngaji kamu jadi kurang ajar." Coba kalau hasil ngaji tunjukkan melalui akhlak yang mulia. Sebelum ngaji malas, setelah ngaji rajin. Sebelum ngaji cuek ke orang tua, setelah ngaji jadi membantu dan memperhatikan orang tua. Sebelum ngaji kalau belum disetrum dengan raket setrum nggak bangun. Setelah ngaji jam 3 sudah bangun, tahajud. Lalu beres-beres, lalu masak. Orang tuanya bangun, semuanya sudah beres. Orang tua melihat perubahan yang positif. Kamu kok jadi baik? Tadinya bandel, sekarang perut. Kenapa? Ini hasil ngaji, Bu. Kira-kira ibunya akan bilang, jangan ngaji lagi. Saya nggak mau punya anak soleh. Mungkin nggak begitu? Nggak mungkin. Jadi kalau seorang anak dilarang ngaji oleh ibunya coba introspeksi. Mungkin ngajinya dianggap memberi hasil buruk bagi keluarga. Coba itu yang diperbaiki. Ustaz manapun tidak mengajarkan muridnya begitu pulang ke rumahnya salahkan tuh orang tuamu semua enggak ada kesalahan dari orang tua karena ketidaktahuan maklumi dakwahi bukan di pojokan bukan dicela mereka berbuat salah karena ketidaktahuan ya. Coba introspeksi, tunjukkan kemuliaan akhlak sebagai hasil nyata dari ngaji, maka insya Allah orang tua manapun tidak akan melarang ya. Cukup sampai di sini kita siap-siap untuk berbuka. Subhanakallahum bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.